Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. <clears throat> Kembali kita lanjutkan membaca sambal Nabi karya At-Tirmidzi <clears throat> rahimallahu taala. Selanjutnya hadis yang ke-171 yaitu dari Abdullah bin Ja'far beliau mengatakan <clears throat> aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini atyabul lahmi lahmud dhahri sesungguhnya bagian daging yang paling enak dari hewan adalah daging yang ada di punggungnya nah, Di sini juga diatkan oleh Ibnu Majah dalam uh, sunannya, non sanadnya dhaif karena di uh, di perawinya karena di sanatnya terdapat rawi yang mubaham yang tidak disebutkan namanya yaitu di sanatnya disebutkan itu syekhan min fahmin yaitu syekh dari faham dan terdapat dalam sunan Ibnu Majah tatkala membawakan hadis ini beliau mengatakan wa adzunnuhu dan aku mengira bahasanya Syekh tersebut adalah Muhammad ibn Abdullah dan dia adalah makbul. oh yang statusnya makbul dan makbul artinya hadis yang taif tidak bisa jadikan hujah kecuali jika memiliki mutabe, memiliki penguat. Maka yang paling enak artinya yang paling ledat. Maka ketika dikatakan toba syai' yatibu artinya ladidan dan ledat Wakila dan ada yang mengatakan maknanya adalah yang paling bagus. Ada yang menjelaskan maknanya yang paling bersih. Karena jauhnya dia dari tempat kotoran. Kesimpulannya yang dimaksudkan. Anadalika bahasanya daging yang ada di punggung. Itu min adiyabihi. Di antara yang paling enak. Ya, itlah ma'dira karena dira. Ya, dan dira itu adalah uh, eh, aliyadu minal hayawan tangannya hewan dan tangan itu kaki depannya. Karena dira itu atyabu minhu, dagingnya lebih enak dengan dalil karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu menyukainya wa yu'thiruhu dan mengutamakannya dibandingkan bagian-bagian yang lain. Kemudian dari Ibnu Abi Mulaikah dari Aisyah Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan nikmal idamu al-khal sebaik-baik lauk adalah cuka. Kemudian eh, dari Sya'bi dari Ummu Hani. ini adalah anaknya Abu Talib. Sehingga sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qalat Ummu mengatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakhala alaiya. Masuk ke rumahku. Dan mengatakan pada Ummu sepupunya. Aing daki syai'un. Apakah engkau punya makanan? Maka Ummu Hanik mengatakan, la tidak ada kecuali roti kering ditambah cuka. Fakal lantas Nabi mengatakan bawakan maaf kalau betapa kosongnya satu rumah, ya, betapa kosongnya rumah itu dari lauk, ya, atau tidaklah kosong satu rumah dari lauk asalkan dia punya cuka. Kalau rumah itu punya cuka, maka rumah tersebut tidaklah tergolong rumah yang kosong dari lauk. Namun rumah yang punya lauk. Umuhani adalah pintu Abi Talib radhiallahu anha, berarti dia adalah anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam alias sepupu Nabi. Aing syai' artinya hal indaki syai'un min ta'am. Syai' di sini artinya adalah syai' min ta'am, satu makanan. Umuhani mengatakan, aku tidak punya sesuatu yang bisa dimakan, kecuali roti kering dan juga. Atas Nabi mengatakan, jika satu rumah itu dijumpai padanya khal cuka, maka dia bukalah rumah yang kosong dari lauk. Ini hadis ini tentang ya, Nabi di rumah Ummu Hani ini diatkan oleh eh, juga diatkan oleh Tirmidzi di jamiknya di sananya terdapat Abu Hamzah As-Sumali, dia rawi yang dhaif. Dan hadis ini sahih menimbang syawahidnya, artinya sahih ghairihi. Dan dari Abu Musa al ashari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan keistimewaan Aisyah dibandingkan wanita yang lain sebagaimana istimewanya makanan yang namanya sarit dibandingkan makanan yang lain. Di sini juga dilihatkan Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menceritakan keistimewaan Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha, seorang sahabiah yang mulia, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan wanita-wanita yang lain. Farid adalah roti yang diremuk wa yudha' alaihi alidam lalu dikasih teman makan. Bentuknya teman makannya adalah marokil lahmi kaldu. Yeah. Wanahwihi dan semacam itu kuah daging dan semacam itu. Jadilah remuan roti tadi jadinya lembek. Wakat yakunu maulah mon dan terkadang kuah kaldunya, kuah dagingnya itu mengandung daging dan terkadang kuah dagingnya tadi tidak mengandung daging. Kemudian dari Anas bin Malik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, keunggulan Aisyah dibandingkan semua wanita sebagaimana unggulnya makanan sarid dibandingkan makanan yang lain. Sair di sini artinya yang lain dan bukan semua. Dan sair di sini maknanya adalah baki yang lain. Karena sair itu punya dua makna. Bisa maknanya jami' bisa artinya semua. Ya, sairunna semua manusia. Dan bisa artinya yang lain. Kemudian dari Abu Hurairah, senya dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawadu'a berwudu min akli sauri akitin, akitin keju, karena makan keju. Ya, nanti akan dijelaskan kenapa keju itu disebut saur. Sumaro'ahu akala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kemudian Abu Hurairah pernah melihat Nabi akala min katifin syatin memakan pundak kambing summa sholat, kemudian Nabi sholat tanpa berwudu. Di sini juga dia kelimam Ahmad. Ya, Abu Hurairah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu karena makan keju. Tawa doa Ya, artinya Nabi berwudu karena memakan satu potong keju. Wasumiat al atau minal akid bihadal ismi. Nah, potongan keju itu disebut saurul akiti. Ini saurul akiti, Ya, saur berarti bisa kita terjemahkan potongan. Ya. Tawadu'a min akli sauri akitin. Akitin keju, saurnya artinya potongan. Sepotong keju. Nah, kenapa e, potongan keju itu disebut saur? Padahal makna asal saroya suru itu bangkit, tergerak, Ya, oleh karena itu revolusi dalam e, bahasa Arab kontemporer saurah. Hmm, ya. Ya, kenapa disebut saur sepotong keju, potongan keju disebut saur di annaha sarat an baqiha. Karena dia membangkitkan yang lain, nggak mau berhenti. Nggak mau berhenti. Habis satu potong ini pingin nambah, habis itu pingin nambah. Ya. Kalau di tempat kita katanya itu makan kacang godok gitu. Ya. Itu enggak, eh, eh, itu saur itu. Ya ya, habis makan pengen nambah, habis makan pengen nambah, ya, sampai habis nah, itu baru kemudian selesai. Hmm, kalau belum habis ya masih nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi sampai yang jelek-jelek pun dibongkar. <laughs> nah, uh, sepotong keju disebut sauru akitin li annaha sarat an baqiha karena dia membangkitkan sisanya menjadi pingin untuk makan sisanya. akit artinya uh, adalah susu yang beku, mustahjar dan membatu. Yaitu keju. Namun uh, eh, wudhu karena setelah makan keju itu bukan wudhu syar'i. Yeah. Maka wudhu di sini bukanlah wudhu syar'i. Alat yakuna indal hadis yaitu yang ada di hadis ini yang di wa inamal murad dan yang dimaksudkan adalah mencuci telapak tangan. Sebagaimana akan datang penjelasannya di judul bab setelahnya nanti. Yaitu di ba'da hadis setelah ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam membasuh dua telapak tangannya karena makan potongan keju. Kemudian Abu Hurairah melihat Nabi memakan pundak ya, kambing Kemudian nabi sholat tanpa berwudu. Nah wudu di sini wudu syar'i. Karena ya, ya, karena makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Maka di antara hal yang menarik untuk hadis ini, dalam hadis ini terkumpul dua makna wudu dalam satu hadis. Wudu dalam arti lugawi dan dalam arti bahasa yaitu bersih-bersih, ya, membersihkan badan, boleh jadi dengan cuci tangan atau dengan yang lain atau kemudian dengan uh, uh, apa membasuh muka atau yang lain dan wudhu dalam makna syar'i. Karena wudhu yang pertama adalah makna bahasa, wudhu yang kedua adalah makna syar'i. Kemudian dari Zuhri dari Anas bin Malik, Anas bin Malik mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walimah setelah menikahi Sofia Nah, makanan walima yang Nabi dengan Safiya adalah tamar dan sawit, Kurma dan ya, satu makanan disebut sawit. Ya, pelajaran dari hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala menikahi Ummul Mukminin Sofia bintu Huyai ibn Akhtab radhiallahu anha dan dia awalnya adalah sabi tawanan perang ya dan Tawanan eh, tawan perang artinya orang kafir ya. dan dia jadi tawanan dan wanita yang jadi tawanan otomatis statusnya budak itu ketentuan tawanan perang tawanan hasil peperangan manakala anak-anak dan perempuan otomatis statusnya budak Fa'ataqaha lantas Nabi memerdekakannya dari perbudakan. Dan Nabi jadikan merdekanya sebagai maharnya. Maka hal ini dalil bahasanya ya, mahar itu boleh berupa jasa, namun jasa yang memiliki nilai finansial. Ya, semisal itu mengajarkan Al-Quran atau yang lain. Adapun menjadikan mahar itu membacakan Al-Quran, nah, maka itu bukanlah mahar yang benar baca surat Ar-Rahman saat akad nikah atau surat yang lain itu bukan mahar yang benar. Aulama alaiha Nabi mengadakan walimah saat menikahi Sofia ya, dan suguhan walimahnya adalah kurma tamar ditambah sawiq. Apa itu sawiq? Mayusna min daqiqil hintah wa syair. Roti yang terbuat dari ya, dakik tepung hintoh gandum yang halus wasyair dan gandum yang kasar namun dalam hadis yang sahih yaitu ada di Sahih Bukhari juga dari Anas Nabi ketika walimah dengan Sofia itu suguhan walimahannya adalah makanan yang namanya hais apa itu hais atau am al mutakhat makanan yang terbuat dari tamar ya koma kering ditambah minyak samin wa ma'ahuma al aqid dan disediakan keju au atau tepung ya, uh, maka hadis ini menunjukkan bahasanya uh, yang menyelenggarakan walimah pada dasarnya adalah pengantin laki-laki maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengadakan walima. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu mantan laki-laki mengadakan walima. Maka pada dasarnya walima itu dan biayanya, makanannya itu tanggungan penuh pengantin laki-laki. Ya, dan di sini menunjukkan bahasanya sukan walimah tidak harus daging, ya, tidak harus daging sehingga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aulim walau bisyatin ya, adakan walimah meskipun dengan hanya menyembelih seekor kambing maka kambing di situ bukan sebuah keharusan kambing di situ bukan sebuah keharusan karena kambing atau adanya daging dalam walimah bukan sebuah keharusan buktinya Nabi maka sukan walimahnya adalah tamar dan sawiq sawik tepung. Berarti tidak ada dagingnya. Ya, tidak ada dagingnya. Ya, sehingga uh, eh, sukuan walimah berupa daging bukan sebuah keharusan. Kemudian menunjukkan bahasanya uh, eh, sukuan dalam uh, acara walimah tidak harus yang muluk-muluk. Bisa saja sederhana ya, sederhana biasa saja murah meriah ya, sebagaimana uh, walimahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat menikahi Sofia. Kemudian dari Faid bekas budaknya Abu Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafi ya, yang merupakan bekas budaknya Abu Rafi adalah bekas budaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Ubaidillah ibn Ali dari neneknya namanya Salma. Bahasanya Al-Hasan bin Ali dan Ibnu Abbas ditambah Ibnu Ja'far, anaknya Ja'far. Atau Ha mendatangi neneknya yaitu Salma. laha lantas mereka berkata kepada Salma. Buatkan untuk kami makanan yang itu disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. sinu aklahu dan Nabi eh, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, bagus dalam memakannya lahap memakannya. Fakalat lantas uh, sang nenek yaitu Salma mengatakan ya bunaya wahai anak-anakku la tastahihi al yaum ya, dia tidak menyukainya hari ini dia tidak ingin dia tidak ingin masak hari ini Qal bala isna'ihi lana namun tolong buatkanlah untuk kami. Akhirnya sang nenek ini kemudian berdiri mengambil sedikit e, gandum kemudian ditumbuk kemudian diletakkan di kider semacam periuk dituangkan padanya syai'an sedikit min zaid dari minyak yaitu minyak zaitun wa taqat al-fulful kemudian beliau menghaluskan lada wa tawabil dan bumbu faqarabatu ilaihim lantas sang nenek kemudian menyuguhkannya kepada mereka faqala lantas sang nenek mengatakan hada makanan ini di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah makanan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memakannya dengan bagus yaitu dengan lahap catatan kaki hadis ini di sananya ada Fudail ibn Sulaiman dia soduk sering salah uh, sering salah uh, salah ingatan dan Ubaidillah ibn Ali ibn Abi Rafiq bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lembek hadisnya ini maka dhaif eh, sanadnya Uh, isi riwayat ini mereka menginginkan dari sang nenek untuk membuatkan makanan untuk mereka dan itu adalah makanan yang disukai oleh Nabi. Ya. Lantas sang nenek mengatakan eh, la tasta'i wahai anak-anakku la tastatihi al-yaum. Makanan tersebut tidak disukai hari ini. Ma, Hari ini berarti zaman ini, ma. Berarti uh, zaman ini orang tidak suka makanan itu. Di zaman ini orang tidak suka makanan itu. Kenapa? Karena ketika ini, kejadian ini, macam-macam makanan kota telah banyak. Wakat surat an-ni'am dan kesenangan hidup itu berlimpah. Tatkala mereka ngotot, minta, serius minta berarti akhirnya beliau berdiri dan mengambil sedikit gandum kemudian ditumbuk, diletakkan di kider, dituangkan sedikit minyak zaitun, ditumbuklah laba, e, lada, watawabil dan bumbu, tasinan dalam rangka membaguskan rasanya dan rasanya kemudian disuguhkan pada mereka wa akhbaratu dan mengkabarkan pada mereka bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukainya. Dan makanan sejenis ini tidaklah disukai seseorang ketika makanan itu berlimpah dan sudah beraneka ragam. Dari Jabir bin Abdullah beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kami di rumah kami, lantas kami sembelihkan seekor kambing untuknya. Fakal lantas Nabi mengatakan seakan-akan mereka tahu kalau kita suka daging. Dan hadis ini ada kisah panjangnya. Maka dalam hadis ini terdapat penjelasan bahasanya Nabi itu suka dengan daging. Dan hadis ini menunjukkan kelembutan dan bagusnya interaksi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam e, pada para sahabat, demikian juga secara khusus kepada orang yang menjamu beliau. Maka beliau memasukkan rasa gembira kepada orang yang menyuguhkan makanan dengan menyampaikan kalimat semacam ini yang itu kalimat yang menyenangkan dan menggembirakan mereka ya, mereka meng, uh, beliau mengatakan tahu saja kalau kita suka daging nah ini satu hal yang menyenangkan orang yang nyuguh menyuguhkan jamuan dalam hadis ini ada kisah yang lebih uh, yang lebih panjang kisah lengkapnya di kelimam Imam Ahmad dan yang lain dari Jabir radhiallahu anhu, Jabir mengatakan aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta tolong kepada Nabi berkenaan dengan utang yang menjadi kewajiban ayahku. Karena ayahnya meninggal dunia dalam perang Uhud dan meninggalkan utang. Ya, fakal. Lantas Nabi mengatakan saya akan datang ke rumahmu. Kal farojak tu lantas aku pulang dan aku berkata kepada istriku, nanti Nabi akan datang ke sini, jangan berbicara pada Rasulullah dan jangan minta apapun pada ya, mengajukan permintaan apapun pada Rasul. Lantas Rasulullah datang ke rumah kami, kami sembelihkan untuk Nabi dajinan ya, hewan jina. Ya, dajinan makna asalnya hewan jina ya, yang dimaksudkan kambing peliharaan. Karena anak yang kami miliki. Fakal lantas Nabi mengatakan, Hei eh, Jabir, seakan-akan kalian sudah tahu kalau kita suka makan daging. Eh, tahu aja kalau senang dengan daging kok bisa-bisanya pas, cocok. Nah, ya, seperti ini makanan yang disuguhkan. Kal fala roja, tatkala Nabi mau keluar rumah maka istrinya Jabir berkata kepada Nabi, Salu alayya wa ala zauji." Wahai Nabi, ya, doakan kami dan istri dan suamiku. Awasalli alaina atau wahai Nabi doakan kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ya, merespon dengan Allahumma salli alaihim. Ya Allah, ya, ya, limpahkanlah salawatmu untuk mereka. Maka di sini dalil bolehnya uh, doa salawat untuk uh, selain para nabi. Jika itu tabaan, jika itu gandeng, ya, dan bolehnya uh, e, salawat untuk selain doa salam untuk selain Nabi itu boleh dalam dua perkara. Yang pertama tabaan. Ya, yang pertama adalah tabaan. Manakala gandeng. Ya, kita katakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala wa ala, e, wa ala ashabihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin maka ada doa salawat untuk bukan para nabi, bukan nabi. Ya. Kemudian yang kedua kepada person tertentu secara khusus, namun tidak dijadikan syiar, tidak dijadikan syiar. Ya, sebagaimana di sini, ini salawat untuk non nabi, bukan nabi, dan di sini statusnya bukan syiar. Tidak kemudian jadi siarnya Jabir sampai-sampai kemudian kita katakan dari sahabat Abdullah uh, Jabir bin Abdullah sallallahu alaihi ya. dan itu kemudian identik disebut Jabir sallallahu alaihi ini berarti jadi syiar kalau jadi syiar tidak boleh karena kalau untuk syiar maka itu kalau sebagai syiar itu khusus untuk nabi atau para nabi Qal fakultulaha lantas setelah itu Nabi pulang, maka Jabir menegur istrinya. Kukatakan pada istriku, alaisa qad tuki, Bukankah tadi saya sudah larang kamu? Nabi nanti mau datang, jangan minta apapun. Jangan ajukan permohonan apapun. Qalat istrinya mengatakan, "Tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yadkhulu alaina." Nah, engkau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumah kita walayataulana. Masa Rasul tidak mendoakan kita? Ya kita minta doa supaya Nabi tidak mendoakan kita. Ini kisah lengkapnya. Kemudian dari ya, dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir, Jabir mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat pergi dan aku bersama Nabi menemaninya. Ya, dan Nabi ketika itu masuk ke rumah salah satu wanita Ansar wanita tersebut menyembelihkan seekor kambing untuk Nabi. Hmm. Maka zahir kalimat ini uh, yang menyembelih si wanita. Zabahat lahu syatan. Berarti wanita tersebut yang menyembelih. Ya, zahirnya menunjukkan wanita itu yang menyembelih sendiri. Ya, maka ini menunjukkan bolehnya wanita menyembelih kambing atau yang lain. Fa'akala minha lantas Nabi memakannya. Wa atatu bikinain dan wanita tersebut kemudian datang kepada Nabi dengan satu nampan min rutobin isinya rutob. Fa'akala minhu lantas Nabi pun makan darinya. Thumma tawadu ali duhri kemudian Nabi berwudu untuk salat duhur wa salat dan salat duhur. Thumma sarafa kemudian Nabi pergi kembali ke rumah wanita tersebut. Fa'atadhu lantas wanita tadi dat, mendatangkan yaitu menyuguhkan pada Nabi latin min ulalati syati. Sisa daging-daging kambing. Fa'akala kemudian Nabi makan, kemudian Nabi sholat asar dan Nabi tidak berwudu. Ya, di sini kita jumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat dan aku bersama Nabi. Maka dalam eh, dalam kalimat ini terdapat penjelasan tentang betapa sempurnanya adab para sahabat ketika mereka berbicara tentang Nabi. Di mana mereka menggunakan kata-kata yang menunjukkan kalau mereka itu sekedar mengikuti Nabi dan Nabilah yang diikuti. Maka maka Nabi pergi dan aku bersamanya. Aku nemeni, ya, statusnya nemani. Tidak mereka tidak gunakan saya dan Nabi berangkat. Ya, gitu. Tidak digunakan kalimat saya dan Nabi pergi. Namun Nabi pergi dan saya menemaninya. Ini menunjukkan kalimat ya, kalimat yang sopan. Tadi ada kina. Ya, kina adalah atau Ya, satu wadah. Yukal alaihi arutab. Yang rutab itu dimakan di atasnya. Ya, wadah rutab yang disuguhkan. Ini, ya, satu wadah berisi rutab. Ya, tempat naruh rutab ketika mau disuguhkan. Nah, eh, tadi kita terjemahkan kina dengan nampan, terjemah bebas saja. Karena yang namanya kina itu yusna dibuat dari rus an-nakhil. Rus itu daun. Ya, daun an-nakhil pohon korma. Ya, maka yang namanya kina itu daun pohon korma dianyam. Dianyam sedemikian rupa sehingga berbentuk uh, kotak sehingga berbentuk kotak. itu yang namanya kina. Kemudian ditaruh di situ korma atau apa. ini ya, korma atau apa. Nah, dan ketika mau tamu dan sebagainya, nah, itu disodorkan. Fakot damat maka wanita ini men, e, menyuguhkan kepada Nabi e, daging kambing terlebih dahulu lantas Nabi makan. Kemudian Eh, setelah itu barulah kemudian perempuan ini menyuguhkan rotab dan Nabi makan darinya. Maka ini menunjukkan bahasanya e, makan besar dulu habis itu makan buah boleh-boleh saja. Sebagaimana makan buah e, baru kemudian makan besar atau daging dan sebagainya juga satu hal yang boleh. Ya, sebagian e, ulama yaitu Ibnul Qayyim mengambil istimbat tentang makanan ahlul jannah mengambil istibah dari ayat menceritakan bahasanya eh, eh, wala mitairin mimma yastahun wa faqihatin mimma yatakhayyarun eh, atau kebalik maka dianjurkan untuk makan buah dulu baru makan besar. Ibnul Qayyim berpendapat di antara adab makan Ya. Eh, diistimbatkan dari makanan penduduk surga di ayat disebutkan buah-buahan terlebih dahulu. Baru setelah itu daging. Ya, maka makan buah baru makan besar. Namun, eh, namun hadis ini eh, hadis yang kita baca ini dalil menunjukkan boleh boleh juga makan besar lalu kemudian makan buah Nabi makan daging, setelah itu baru makan urtop. Tuma tawadu kemudian Nabi berwudu untuk sholat duhur dan sholat duhur. Layal sem tidaklah tidaklah mesti dari kalimat ini bahasanya Nabi wudu itu karena makan daging kambing. Boleh jadi Nabi berwudu karena hadas yang lain kentut misalnya atau sekedar memperbarui wudu. Kenapa kita maknai demikian? Karena lanjutannya hadis. Teman sarafa kemudian Nabi uh, pergi setelah selesai sholat dur, pergi kembali ke rumah wanita Ansar tadi. Kemudian wanita Ansar tadi menyuguhkan ulalah min ulalati syati. Ulalah artinya baqiyah min yang masih tersisa. Fa atat maka dia suguhkan pada Nabi sisa-sisa daging kambing yang bel, uh, masih ada. Nabi kemudian makan, kemudian sholat asar. Nah, ini perhatikan walam yatawaddo dan tidak berwudu. Padahal habis makan daging kambing. Fahada yubayin, maka eh, hadis ini menjelaskan bahasanya wudhunya Nabi yang pertama bukan karena makan daging kambing. Wa illa seandainya itu karena makan daging kambing tentu Nabi akan berwudu untuk kali yang kedua untuk sholat asar. Dan ini menunjukkan bahasanya makan daging tidaklah menyebabkan wajib wudhu kecuali menurut sebagaimana pendapat sebagian ulama kecuali jika yang dimakan adalah daging unta. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kalau Nabi makan daging dua kali dalam satu hari. Kali yang pertama sebelum sholat duhur, kali yang kedua setelah selesai sholat duhur. Dan realita yang ada dalam hadis ini tidak bertentangan dengan kesimpulan dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha yang mengatakan Nabi tidak pernah kenyang karena makan roti dan daging dua kali dalam satu hari. Karena karena tidaklah eh, karena makan daging kambing dua kali di hadis ini layal jam tidaklah mengharuskan itu makan yang kenyang. Kalau dua kali di sini kenyang, ah, itu nanti baru bertentangan dengan kesimpulan ibu ibunda Aisyah. Dan jika kita maknai makannya Nabi di sini bukan makan yang kenyang, maka tidak bertentangan. Wa inama akala qabla duhri, namun Nabi makan sebelum duhur sedikit dari daging kambing,